Silakan dibuka halaman 22. Syarih mengatakan, Wa ahlus sunnati ma'a kaunihim yaquluna bifadilati sahabati illa annahum la yarawna ala darajatin wahidatin fil fadilati. Ahlus sunnah, walaupun mereka mengatakan atau mereka meyakini keutamaan para sahabat, namun mereka tidak berpandangan bahwasanya para sahabat itu ala darajatin wahidah derajatnya sama dalam masalah keutamaan. Bal ba'dhum a'la min ba'din. Bahkan Al-Sunnah meyakini sebagian sahabat lebih utama daripada sahabat yang lain. Intilaqan minan nusus syar'iyyati allati faddalat ba'dahum ala ba'din. Keyakinan ini berangkat dari nas-nas syar'iyah yang mengutamakan sebagian sahabat dibanding sahabat yang lain. Wa ahlus sunnati muwafiqatun li sahabati رسول sallallahu alaihi wasallam yasiruna ala يسيرون an-nusus syar'iyyati kitaban wa sunnatan. dan ala sunnah itu sejalan dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjalan di atas muktaba nusus syar'iyyah yaitu di atas pendalilan dari nas-nas syar'i, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Wa hadha huwa minhaju ahli sunnati wal jamaati. Inilah manhaj ahlu sunnah wal jamaah atau manhaj salaf. Ala wa huwa tahkimun nusus syar'iyyati wal amalu bima sara alaihi sahabatu. Apa itu manhaj ahlu sunnah atau manhaj salaf? Yaitu berhukum terhadap nas-nas syar'iyyah, terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengamalkannya sebagaimana yang dijalani oleh para sahabat. Walidhalika yuqassimuna al-masaila ila thalathati aqsamin. Oleh karena itu para ulama al-sunnah membagi masalah-masalah agama secara umum menjadi tiga jenis. Yang pertama, kismun asbatathu an-nususu, fahum yuthbitunahu. Yaitu masalah-masalah yang ditetapkan oleh nas, ditetapkan oleh dalil, maka al-sunnah pun menetapkannya. Wa kismun an nususu, fahum yanfaunahu. Dan masalah-masalah yang dinafikan, Dinafikan artinya dilarang, diingkari oleh dalil, maka alusuna pun melarangnya dan mengingkarinya. Wa qismun sakatat anhu an-nususu fahum yaskutuna anhu. Dan masalah-masalah yang didiamkan oleh nas, tidak dibahas oleh nas, tidak dilarang dan juga tidak ditetapkan. Maka alusuna pun mendiamkannya. Seperti masalah kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala istiwa di atas arsy bagaimana kaifiyah istiwa Allah, bagaimana cara atau detail-detail dari istiwanya Allah, maka tidak ada nas yang menjelaskannya. Oleh karena itu, Al-Sunnah pun mendiamkannya, tidak membahas-bahas tentang kaifiyah istiwa Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqaddimuna 'ala nususi adillatan ukhra. Dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengedepankan dalil-dalil yang lain melebihi nas, melebihi Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya Al-Sunnah wal Jamaah tidak mengedepankan opini, tidak mengedepankan mimpi, tidak mengedepankan pendapat mayoritas, tidak mengedepankan akal, kemudian meninggalkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. بخلاف الطوائف الأخرى فإنهم يقدمون على نصوص أمور أخرى berbeda dengan golongan-golongan yang lain yang mereka mengedepankan perkara-perkara yang lainnya daripada nas. Wa idza ra'aw ta'arudan bainan nassi wa baina adillatihim hawalu ayu'awwilu an-nususa. Sehingga mereka golongan-golongan selain ahlu sunnah kalau mereka melihat adanya pertentangan antara nas, antara dalil dengan adillah, dengan argumen mereka dalil Al-Quran dan Al-Sunnah bertentangan dengan argumen mereka. Misalnya bertentangan dengan akal mereka. Misalnya bertentangan dengan pendapat ulama mereka. Misalnya bertentangan dengan pendapat mayoritas orang. Maka hawalu ayu awilun nusus. Maka mereka akan berusaha untuk menyimpangkan nas. Wa ayu sarrifuha an ma'aniha ila ma'anin ukhra. Dan mereka akan memalingkan makna dari nas kepada makna-makna yang lain. Bima yusamma at-ta'wilu yang mereka namakan dengan ta'wil. Wa tahrifun linususi fi dalalatiha. Yang pada hakikatnya ta'wil ini adalah tahrif, mengubah-ubah, mengubah-ubah nas dari makna yang sebenarnya. Jadi kata beliau, golongan-golongan ahlul bid'ah ketika mereka mendapati nas Al-Quran dan Al-Sunnah bertentangan dengan pendapat mereka, bertentangan dengan argumen mereka, maka mereka akan melakukan takwil, yaitu menyimpangkan, memalingkan makna-makna dari Al-Quran dan As-Sunnah kepada makna yang lain yang sesuai dengan pendapat mereka. Dan kata beliau, kata Syekh Sa'ad di sini, takwil itu pada hakikatnya adalah tahrif, mengubah-ubah makna dari Al-Quran. Dan tentunya mengubah-ubah makna Al-Quran ini perbuatan yang batil, Ketika Allah Subhanahu wa taala firman misalnya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, bayarlah zakat. Kita paham makna salat di sini salat lima waktu, salat fardu. Andaikan ada orang mengubah makna salat di sini oh artinya doa. Maka berdoalah dan bayarlah zakat. Tidak perlu salat lima waktu, yang penting berdoa. Tentunya ini adalah pemahaman yang sesat. Yang dihasilkan dari mengubah-ubah makna ayat. Nah tadi takwil mentakwil ayat dan juga hadis pada hakikatnya adalah tahrif, mengubah-ubah. Wa akharuna yaquluna bitafwidi fayaquluna. Dan golongan ahlul bid'ah yang lain mereka punya akidah tafwid. Sehingga mereka mengatakan nu'minu bin nasi wa nakilu ma'anaha ila Allah. Kami mengimani nas tersebut. Kami mengimani ayat Quran atau hadis tersebut namun kita serahkan maknanya kepada Allah. Pada nadri ma maknahu, kami tidak tahu apa maknanya. Ini namanya keyakinan tafwid. Seperti misalnya tentang istiwa, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsh. Maka orang-orang yang melakukan tafwid, mereka mengatakan, kami mengimani ayat ini benar. Namun kami tidak tahu apa maknanya. Maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami yakini bahwasanya ayat ini benar. Namun kami tidak tahu apa maksud dari istiwa di sini. Kita serahkan saja makna istiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan Allah di atas arsh kata mereka. Namun katakan saja tidak tahu. Kata mereka demikian. Maka lihat di sini kata Syekh Sa'ad, "Wa hadza khilafus sawabi." Ini juga merupakan keyakinan yang tidak benar. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, kemudian ayat ini tidak diketahui maknanya, disuruh diserahkan kepada Allah saja yang hanya Allah yang tahu. Berarti Allah taala turunkan ayat sia-sia, tidak bisa dipahami, tidak bisa diketahui maknanya. Berarti mengatakan Allah Subhanahu wa taala melakukan kesia-siaan. Berarti Al-Qur'an ini sia-sia. Ada sebagian ayat yang sia-sia, tidak ada maknanya. Tidak diketahui maknanya. Tentunya ini pemahaman yang batil. Fakulun minal minhajaini minhaju tahrifi alladhi yusamma bitawili wa minhaju at tafridi kilahuma minhajun khati'un. Maka dua metode di atas yaitu metode tahrif yang diklaim oleh mereka namanya adalah ta'wil. dan juga metode tafwid dua-duanya adalah metode yang keliru. Li'anna nususa qad amaratsna bil imani bil kitabi wa sunnati wa amaratna bi fahmil على wa sunnati ala muqtada arabi. Karena nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah telah memerintahkan kita untuk mengimani Al-Quran dan As-Sunnah dan juga memerintahkan kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan konsekuensi makna dari bahasa Arab. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah memerintahkan kita untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis sesuai dengan makna-makna bahasa Arab. Artinya bisa dipahami. Fahina idzin man qala bi anna hadhihi al-alfadha la ma'na laha fa ka'annahu yaqulu qad khatabana Allah bima la nafhamu. Maka dengan demikian orang-orang yang mengatakan bahwasanya lafaz-lafaz ini, lafaz-lafaz Al-Qur'an dan As-Sunnah itu tidak ada maknanya, maka seakan-akan dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita dengan lafaz yang tidak kita pahami. Wa ka'annahu yaqulu bi anna Allah qad awrada fi kitabihi ma'yu yudillun Dan seakan-akan dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an dengan firman-firman yang yudillun nas, yang menyesatkan manusia karena sebab firman-firman tersebut. Karena tidak diketahui maknanya sehingga orang-orang tidak paham dan sesat akhirnya. Wa ka'annahu yaqulu inna nususa asy-syar'iyyata Qad antajat al-ittiraba indal khalqi. Atau seakan-akan dia mengatakan bahwasanya nas-nas syariah, dalil-dalil Al-Quran dan al sunnah itu membuahkan ittirab, membuahkan kegoncangan, membuahkan ketidakkonsistenan di tengah manusia, membuat orang heboh. Nah, tidak bisa dipahami apa ini maksudnya. Wa annahu lam tanazzal hadhihi an-nusus lakana dzalika awfaqu lil khalqi wa ahsanu halihim. Atau seakan-akan mereka mengatakan bahwasanya andaikan ayat-ayat dan hadis-hadis ini tidak turun, andaikan tidak ada Al-Qur'an, maka itu lebih pantas, lebih layak bagi manusia dan lebih bagus untuk keadaan mereka. Ya, daripada Al-Qur'an turun kemudian nggak bisa dipahami, kemudian bikin heboh, bikin masalah di tengah manusia, seakan-akan mereka mengatakan seperti itu. Ya, lebih bagus mendingan Al-Quran tidak usah turun. Seakan-akan mereka mengatakan seperti itu. Lianna nasa yutalibuna bi'adamil imani bima'naha. Karena manusia ternyata oleh mereka dituntut untuk tidak mengimani maknanya. Hanya disuruh untuk mengimani lafadznya. Adapun maknanya tidak perlu diimani. Ini merupakan konsekuensi-konsekuensi yang muncul dari pemahaman takwil dan tafwid. Wahada kulluha lawazimu batilatun tadulluka ala butlani madhahibi hadhil firaqi jami'an. Maka ini semua merupakan konsekuensi-konsekuensi yang batil yang menunjukkan kepada Anda tentang batilnya, tentang kelirunya madhab-madhab dari firqah-firqah di atas semuanya. Amma ahlus sunnati wal jama'ati fayakuluna nafhamul kitab wa sunnata ala muqtada lughatil arabi. Adapun al sunnah wal jamaah, mereka mengatakan kami memahami Al-Quran dan Al-Sunnah sesuai dengan konsekuensi dari makna bahasa Arab ya, atau sesuai dengan makna bahasa Arab. ومن هنا نعرف طريقة أهل السنة والجماعة ومميزات طريقتهم. Maka dari sini kita bisa mengetahui tariqah, jalan atau metode dari al-sunnah wal jamaah dan juga keistimewaan-keistimewaan dari jalan mereka, dari manhaj mereka adalah sebagai berikut. Fa'awwalul mumayyizati tahkimul kitabi wa sunnati fi kulli syai'in. Keistimewaan manhaj al-sunnah wal jamaah yang pertama adalah mereka berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala perkara. Wa adamu taqdimi ayyi minhajin aw tariqatin aw adillatin ala kitabi ala kitabi wa sunnati. Dan mereka tidak mengedepankan metode-metode yang lain atau jalan-jalan yang lain atau argumen-argumen yang lain daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Wamin minhaji al sunnati wal jama'ati aydan. Dan juga di antara manhaj al sunnah wal jama'ah juga adalah Ithbatu ma Al kitabu wa sunnatu wa nafyu ma nafayahu wa sukutu amma sakata anhu. Menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan menafikan apa saja yang dinafikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan diam terhadap apa saja yang didiamkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Wa min minhaji ahli sunnati wal jama'ati arruju'u fi fahmi hadhi nususi ila muqtaba' lughatil arabi. Di antara manhaj al-sunnah wal jamaah juga dalam memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah mereka kembali kepada muqtaba' lughatil Arab. Kepada makna-makna bahasa Arab wa ila ijma' salafi fi fahmi dalalati hadhihi nusus dan juga kembali kepada ijma' para salaf dalam memahami pendalilan atau makna dari nas-nas tersebut. Jadi tidak hanya berpegang pada makna bahasa, namun yang lebih penting dari itu adalah pemahaman para salaf. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih dalam kitab beliau Usulun fi Tafsir bahwasanya dalam memahami ayat Al-Qur'an maka perlu melihat kepada ayat yang lain karena ayat itu saling menafsirkan. Jika tidak ada dalam ayat yang lain keterangannya, maka lihat dalam hadis. Karena hadis itu menafsirkan Al-Quran. Jika tidak ada dalam hadis keterangan tentang ayat tersebut, maka lihat kepada perkataan para salaf. Itu perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, perkataan para tabi'ut tabi'in. Jika tidak ada perkataan para salaf, maka baru kita lihat pada informasi makna-makna bahasa Arab. Kemudian mas'alatun sebuah pertanyaan hal qaulu sahabi wahdahu yu'addu hujjatan aula Apakah pendapat atau perkataan sahabat Nabi jika dia bersendirian apakah dia dianggap sebagai hujjah sebagai dalil ataukah tidak? Jadi yang kita bahas pada halaman-halaman sebelumnya adalah ijma' sahabat adalah kesepakatan sahabat. Sekarang yang dibahas di sini adalah bagaimana kalau ada pendapat dari individu-individu sahabat. Apakah pendapat dari satu dua orang sahabat Nabi dianggap dalil ataukah tidak? Al jawabu kalu sahabi ala satu anwa'in. Maka jawabannya pendapat sahabat Nabi, pendapat individu-individu sahabat Nabi itu ada tiga jenis an naul awwalu jenis yang pertama inda ikhtilafi sahabati. Pendapat yang dipersusikan di antara sahabat. Ada pendapat dari satu dua orang sahabat Nabi, namun pendapat ini tidak disepakati. Pendapat ini dipersusikan di tengah para sahabat. Fa idza ikhtalafa sahabatu fala yu'tabaru qalu ba'dihim hujjatan ala ba'dihim al-akhari. Ketika para sahabat berselisih pendapat, maka pendapat sebagian mereka tidak menjadi hujjah, tidak menjadi dalil di atas pendapat yang lain, di atas pendapat sahabat yang lain. Illa maziyatali qawli ba'dihim ala ba'dihim al-akhari. Karena pendapat sebagian sahabat tidak ada maziyah, tidak ada keistimewaan khusus dibanding dengan sahabat yang lain. Kemudian an-nau'u Jenis yang kedua, idza qala sahabiyyu qaulin. Walam yujadalahu mukhalifun. Ketika seorang sahabat Nabi mengatakan sebuah pendapat. Dan tidak ada mukhalif. Dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Wantashara fil ummati. Dan pendapat tersebut tersebar di tengah para sahabat. Wada'a dhalikal qawlu walam yunkirhu mungkiru minas sahabati. Dan pendapat tersebut tersebar tadi dan tidak ada satu orang sahabat pun yang mengingkarinya. Fahada yakunu ijma'an sukutian wa huwa hujjatun. Maka pendapat tadi walaupun dari seorang sahabat Nabi itu menjadi ijma yang sukuti, menjadi ijma sukuti dan kalau ijma sukuti maka dia adalah hujjah. an Jenis yang ketiga, qaulu sahabi alladhi la yujadu lahu mukhalifun minas sahabati wa lam yantashir fil ummati. Pendapat dari seorang sahabat yang tidak terdapat sahabat lain yang menyelisihinya, yang mengingkarinya. Namun pendapat ini tidak tersebar di tengah para sahabat, tidak terkenal. Fahadha qad ikhtalafa fihi ulama syariati. Maka pendapat sahabat yang seperti ini dipersusikan oleh para ulama. Hal huwa hujjatun aw bihujjatin. Para ulama berbeda pendapat, bersusi pendapat apakah Qaulu sahabi yang seperti ini adalah hujjah, adalah dalil ataukah bukan hujjah? Wal azharu min akwali ahli ilmi hujiyatuhu. Dan pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapat ulama yang ada yaitu pendapat yang mengatakan qaulu sahabi yang jenis ketiga ini adalah hujjah menurut Syekh Sa'ad Asy-Syafri. Wa nasu yahtajuna bi akwali sahabati dan para ulama senantiasa berhujjah dengan perkataan para sahabat. Ya beliau katakan, kalau ada pendapat sahabat yang tidak terkenal dan juga tidak ada yang menyelisihinya dari sahabat yang lain, kata Syekh Sa'ad asy pendapat tersebut adalah hujjah, adalah dalil. Apa alasannya? Yang pertama tadi karena para ulama kita dapati mereka senantiasa berdalil dengan perkataan sahabat. Tidak hanya dengan ijma sahabat namun juga berdalil dengan perkataan sahabat Nabi. Kemudian alasan yang kedua, alasan yang kedua kenapa Syekh Sathri merujukkan pendapat tadi yaitu wa yadullu ala hadza qauluhu ta'ala. Ini juga ditunjukkan oleh firman Allah taala wattabi' sabila man anaba ilai dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Surat Luqman ayat ke-15 dijelaskan dalam tafsir Al-Baghawi wattabi sabila man anaba ilai wa huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu maksudnya man anaba ilai orang-orang yang kembali kepadaku mereka adalah nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya maka di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti nabi dan para sahabat maka tercakup juga di dalamnya person-person dari para sahabat diperintahkan untuk mengikuti person-person dari para sahabat dalam surat Luqman ayat ke-15. Misalu dzalika, contohnya qaulu Ibnu Abbasin bi ijabil badanati ala man jama'a fil ihrami qabla tahalluli al-awwali mal hukmi bi fasadi hajjihi. Contoh perkataan sahabat, contoh pendapat sahabat Nabi yaitu pendapat Ibnu Abbas tentang wajibnya menyembelih al-badanah Al-badana artinya onta. Menyembeli onta bagi orang yang berjima dengan istrinya atau dengan suaminya ketika ihram saat berhaji. Ketika dia melakukan itu sebelum tahallul awal. Bersama dengan itu, hajinya juga dihukumi fasad, batal. di selain batal, juga wajib untuk menyembelih onta. Ini pendapatnya Ibnu Abbas Amma qawlu Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma fi qawli ta'ala. Adapun pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma terhadap firman Allah Ta'ala, "Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Allah Ta'ala berfirman, "Janganlah kalian para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan kalian kecuali yang biasa nampak." Dalam surat An-Nur ayat 31. Hal huwa hujjatun fi dzalika amla? Apakah itu adalah hujjah, adalah dalil ataukah bukan? Kita lihat catatan kaki nomor satu. Lafzu asar Ibnu Abbasin fi qawli ta'ala. lafad dari asarnya Ibnu Abbas terhadap firman Allah Ta'ala. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Qala Ibnu Abbas mengatakan, al-kaffu wal wajhu. Maksudnya yang biasa nampak adalah wajah dan telapak tangan. Al-kaffu telapak tangan wal wajhu wajah. Jadi kata Ibn Abbas, Allah Subhanahu wa taala melarang menapakkan perhiasan wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Rawahu Ibnu Abi Syaibata fil Musannafi. Riwayat dari Ibn Abbas ini diriwayatkan dalam Musannafnya Ibnu Abi Syaibah. Pendapat Ibn Abbas ini digunakan oleh para ulama yang membolehkan untuk membuka wajah dan telapak tangan. Yang mereka mengatakan menutup wajah tidak wajib. Mereka berdalil dengan perkataan Ibnu Abbas ini. Namun tadi pertanyaannya apakah perkataan atau pendapat Ibnu Abbas ini adalah hujjah ataukah bukan? Al-jawabu anna sahabata idza ikhtalafu lam yakun qawlu ba'dihim hujjatan ala ba'dihim al-akhari. Para sahabat kalau mereka berselisih pendapat, maka perkataan sebagian mereka tidak menjadi hujjah atas sebagian mereka yang lain. Wabitali la yasihul istillalu dan qawli. Oleh karena itu maka tidak sah berdalil dengan pendapatnya Ibnu Abbas ini. Hada min jihatin, ini dari satu sisi. Dan juga sebetulnya kita dapati penafsiran Ibnu Abbas yang lain terhadap ayat ini yang justru bertolak belakang dengan penafsiran yang ini. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi juga dan juga tafsir yang lain, Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini illa ma dhahara minha beliau katakan asyiat, kecuali yang biasa terlihat maksudnya adalah pakaian. Yang bisa terlihat itu pakaian. Maka kalau pakai penafsir Ibn Abbas yang kedua ini, wanita itu yang terlihat dari luar hanya pakaiannya saja. Wajah dan telapak tangannya malah tidak terlihat. Justru riwayat yang kedua ini digunakan oleh ulama yang mewajibkan menutup wajah dan telapak tangan. Al-jihatul ukhra, sisi yang lain, anna ta'ifatan kabiratan min ahli ilmi yakuluna. Banyak di antara ulama yang mengatakan, "Laisa hadha huwa ra'yu hadha sahabihi. Bukan itu pendapat dari Ibnu Abbas. Innama huwa yara wujuba tawtiyatil mar'ati liwajhiha. Maka Ibnu Abbas berpandangan atau berkeyakinan wajibnya menutup wajah para wanita. Wajib para wanita menutup wajahnya. Sebagaimana tadi riwayat yang kedua yang saya sebutkan tadi. Bahwasanya illa ma dhahara minha artinya asyab, pakaian. Lakinnahu yaqulu, namun Ibn Abbas mengatakan, innal ayata nazalat qabla al hijab wa hadha huwa al murad biha. Namun Ibn Abbas mengatakan bahwasanya ayat di atas turun sebelum ayat hijab dan inilah maksud yang benar artinya untuk memahami riwayat Ibn Abbas yang pertama tadi yang disebutkan di sini di catatan kaki bahwasanya illa ma dhahara minha artinya adalah al kafu wal wajhu. Ini dengan asumsi bahwasanya ayat ini turun sebelum ayat hijab. Artinya sebelum ayat hijab turun, maka wanita boleh menampakkan wajah dan telapak tangannya. Lakinnahu yara wujuba an taghtiyal mar'atu wajhaha. Namun Ibn Abbas sendiri berpandangan wajibnya wanita menutup wajahnya. Yaitu setelah turunnya ayat hijab. Seperti itu. Jadi kalau kita pahami penjelasan ini, di antara dua riwayat Ibnu Abbas yang tadi saya sebutkan itu tidak ada pertentangan. Karena riwayat Ibnu Abbas yang bicara tentang al-kafu wal wajhu itu sebelum turun ayat hijab, sedangkan riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan asyab itu setelah ayat hijab. Wa yanqaluna anhu aqawilan katsiratan fi hadza dan para ulama menukil pendapat-pendapat yang lain yang sangat banyak dalam masalah ini. Itu pendapat para ulama tentang penafsiran illa ma dhahara minha. Sebagian ulama mengatakan illa ma dhahara minha artinya adalah az azahirah, az-zahirah. az az-zahirah. Perhiasan yang nampak seperti gelang-gelang ya, kemudian cincin, kemudian gelang kaki. Sebagai ulama mengatakan illa ma dhahara minha artinya al-kahlu wal khidab. Celak dan juga pacar yang dipakai di tangan. Sebagai ulama mengatakan ilma dhahar minha artinya arida kerudung yang ada di bagian atas. Dan pendapat-pendapat yang lain. Ya, kemudian beliau katakan di sini, fafarriq baina kaunis sahabi yufassiru al-ayata bihukmin wa baina kaunihi yatabanna al hukma. Maka bedakanlah di antara dua hal. Yang pertama, sahabat Nabi menafsirkan sebuah ayat. Yang kedua, sahabat Nabi menjadikan sebuah ayat untuk membangun sebuah hukum. Ini dua hal yang berbeda. Fakunu ashabi fasar al-ayata bihadzal makna la ya'ni annahu yara hadal hukma. Ketika seorang sahabat Nabi menafsirkan sebuah ayat dengan suatu makna, maka bukan berarti itulah hukum yang dia yakini. Lianal ayata kotakunu mansukhatan indahu. Karena terkadang menurut dia ayat tersebut mansukh sudah terhapus hukumnya. Aw yara anna hadzal hukma qad rufi'a bidalilin akhara. Atau terkadang sahabat tersebut meyakini bahwasanya hukum yang terdapat dalam ayat tersebut telah diangkat, telah dihapus oleh dalil yang lain. Maka dalam menyimpulkan pendapat seorang sahabat Nabi dalam satu permasalahan ini perlu mengumpulkan semua asar, semua riwayat-riwayat dari sahabat Nabi tersebut baru kita bisa simpulkan apa pendapat beliau dalam masalah ini. Kemudian masalah tun hal manirtadda minas sahabati thumma adal islami yu'addu minas sahabati. Suatu pertanyaan, apakah sahabat Nabi yang murtad kemudian kembali kepada agama Islam, apakah dia dianggap sebagai sahabat Nabi? Al jawabu jawabannya jumhur ahli ilmi ala annahu minas sahabati. Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya sahabat Nabi yang demikian itu masih tergolong sahabat Nabi. Fa'in ilun, kalau ada orang yang bertanya, hadza yadullu 'alal qadhi fihim. Bukankah ini menunjukkan dia adalah orang yang tercela karena dia sempat murtad? Naqulu la. Hadza yadullu 'ala tafdilihim. Kita katakan tidak, justru itu adalah tanda bahwasanya dia punya keutamaan. Li'anan ta'iba minad dhambi kaman la dhamba Karena orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka sebagaimana orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut. Ya, ini merupakan potongan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Itu hadis at ibu minad dambi kaman la Orang yang bertaubat dari sebuah dosa, maka dia sama seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut. Ya, andaikan hadisnya dhaif pun kita katakan maknanya benar. Waqad bayyana Allah jalla wa ala annahu yamhu dzambat taibi. Dan Allah jalla wa ala telah menjelaskan bahwasanya ia menghapuskan dosa dari orang yang bertobat. Qala ta'ala Allah taala firman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah." Orang yang melakukan keburukan atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia meminta ampunan kepada Allah, yajidillaha gofur rahimah Maka dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 110. Makalah dan Allah Taala juga berfirman, "Wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada." Sesungguhnya aku Maha Pengampun terhadap orang-orang yang bertobat kepadaku dan orang-orang yang beriman dengan benar dan orang-orang yang mengamalkan amalan soleh Kemudian dia mencari petunjuk. Dalam surat Toha ayat 82. Maka dua ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertobat akan Allah hapuskan dosa-dosanya. Wa nususu fi hadza katsiratun dan nas-nas yang semakna dengan ini itu sangat banyak sekali. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.